senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga tentunya sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita senantiasa membuktikan dengan lisan kita dan anggota badan kita dan kita yakini bahwasanya nikmat itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga ini rukun dari rukun-rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keutamaan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan bisa seperti ini. Maka wajib bagi kita untuk Mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik yang dohir maupun yang batin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bersyukur kepadanya itu sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang mereka bisa bersyukur. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita langsung. Menunjukkan bahwasanya jumlah orang yang bersyukur itu sedikit dan tentunya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di dalamnya yang jumlah sedikit tersebut. Akan tetapi bukan sekedar pengakuan. Dibutuhkan pembuktian. Bukan sekedar di lisan. Tapi kita buktikan dengan amalan kita Dan kita yakini bahwasanya itu nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diutusnya kepada manusia dari kalangan manusia, dari dari kalangan kita, yaitu para nabi dan para rasul. Dan bersama para nabi dan rasul, bersama mereka Alkitab. Ini nikmat yang paling besar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada kita, kepada manusia dan jin nabi dan rasul dan tidak ada bersamanya Alkitab. Mungkin manusia ya mereka seperti ya hewan-hewan yang ada di tengah hutan. Tapi alhamdulillah dengan adanya para nabi dan rasul dan diutusnya kepada kita apa di, dan diturunkan bersamanya adalah bersamanya Alkitab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin ya menerangi hati-hati kita sehingga kita pun bisa berjalan di dalam kegelapan ini dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia berupa sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh nabi kita dan kitab yang bersamanya Sehingga manusia bisa berjalan di kegelapan dunia ini. Kemudian ketika ditutupnya para nabi dan rasul tersebut dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak membiarkan kita begitu ya saja berjalan di atas kegelapan ini. Adanya para ulama yang mereka mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang ditinggalkan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pun menyampaikan persis apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada mereka kemudian diwarisi oleh setelahnya dari kalangan tabi'in kemudian setelahnya dari kalangan atba'ut tabi'in Kemudian dari kalangan a'immatus salaf, dari kalangan ulama al-sunnah wal jamaah, alhamdulillah sampai kepada kita. Ilmu tersebut semua itu untuk menerangi jalan kita, kehidupan kita di dunia ini. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, maka dia telah mengambil warisan yang begitu banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya la yuwarisun dinar wala dirhaman. Walakin war, warisal ilman. Faman akhada ya faqad akhada bi adwil wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidak meninggalkan dinar wala dirham. Ya, tidak meninggalkan warisan dunia. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu anha menuntut warisan dari Nabi Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq tidak didapatkan, tidak ada ya dari warisan Nabi SAW berupa harta. Akan tapi para nabi, yaitu Nabi SAW dan nabi-nabi sebelumnya, mereka mewariskan ilmu. Ya, maka siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang begitu banyak. Inilah warisan yang sebenarnya. Dan ilmu itu tidak akan sampai kepada kita dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang di dalam Al-Qur'an kecuali dengan perantara para ulama. Kecuali dengan perantara mereka. Karena mereka seperti ya para ulama tersebut pelita yang menerangi kegelapan ketika kita di dunia ini merasakan bagaimana jika mati lampu. Bagaimana butuh kita kepada pelita, penerang. Dan antum sendiri menghalangi. Ya, ketika lampu itu mati, ha, maka kita akan berjalan. Berjalan berhati-hati. Ya, coba dipikirkan. Apalagi yang bertingkat rumahnya, jangan-jangan saya jatuh ini di tangga. Ya. Kenapa? Karena pelitanya ada di bawah. Koreknya ada di bawah. Anak-anak, keluarga tenang. Kita peringatkan mereka, tenang. Jangan ada bergerak. Kenapa? Kalau kalian bergerak nanti bisa jatuh. Ya. Atau bisa ditimpa musibah yang lainnya. Kita tenangkan mereka. Kita pun berjalan mencari pelita tersebut. Mencari penerang di mana ada cahaya. Ya, kita menggunakan akal kita. Di mana tempatnya? Kemudian kita berjalan di kegelapan tersebut. Ya. Dan itu banyak risikonya yang kita akan dapatkan ketika kita mencari pelita tersebut. Ya. Risikonya bisa nyawa taruhan. Kenapa? Bisa jadi di depan ada lubang. Ya. Atau ada sesuatu yang tajam. Atau kita tiba-tiba terjatuh ya tersandung kaki kita. Kita tidak lihat atau lupa. Ya, rumah biasanya ada condong begini. Apa itu? temboknya lebih. Kemudian dia berjalan, dia lupa. Kalau di sini depan dia tidak rata. Tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba dia melangkah tidak ada tembok. Temboknya masih di bawah, terjatuh. Ya. Terbentur kepalanya. Kemudian sekarat. Lihat banyak hal-hal yang bisa kita rasakan. Ketika kita melangkah mencari lentera-lentera tersebut, mencari penerang ketika mati lampu. Sehingga ya nanti rumah itu menjadi terang ketika kita dapatkan lentera tersebut dan ya korek api yang bisa menyalakannya. Ini ya kita bawa antum untuk memikirkan bagaimana ulama itu betul-betul kita butuhkan. Apalagi di tengah-tengah kita ini dari jarak zaman kenabian dari kurun yang penuh dengan keutamaan itu jaraknya sudah lebih 14 tahun. Ya, sudah lebih 14 abad. Kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah. Sudah berapa tahun itu lamanya? Nabi SAW meninggal di tahun ya 21 Hijriah. Eh di tahun 11 Hijriah. Afwan. Ini sudah sekian berapa tahun ini? Di sana masih saman keemasan. Ya, masih murni. Kemudian berjalan waktu, kemurnian semakin ya, kualitasnya berkurang. Terus, terus sampai apalagi di zaman kita ini. Ya. Sekarang emas itu kalau kita betul-betul tidak teliti dan tidak mengerti tentang emas, maka kita akan mendapatkan ya, emas palsu. Apalagi di zaman kita seperti ini. Kita betul-betul butuh kepada para ulama. Al-iman, al-iman. Al-imam, al-hasan, al-basri rahimahullah ta'ala. Dalam Jamil Bayan wal Ilm Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Ad-dunya dulmatun Ad-dunya dulmatun. Ad-dunya kulluha dulmatun. Illa majalisil ulama. Dunia itu semuanya kegelapan. Ya, siapa yang mengucapkan ini? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya. Termasuk dari kalangan ulama yang mendapatkan saman keemasan bertemu dengan sahabat Nabi saw. Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada kita, dunia ini kegelapan. Dunia ini semuanya kegelapan. Dunia ini semuanya kegelapan. Kecuali majelisnya para ulama. Ya. Majelis inilah yang menerangi kita di dalam kegelapan dunia ini. Ketika kita berjalan dalam memegang agama Islam ini, kita tidak pernah dan ya tidak akan pernah lepas dari namanya majelis para ulama. Ini majelisnya. Bagaimana ketika kita berpegang dengan bimbingan dan arahan mereka. Baru majelisnya saja sudah menerangi dunia. Bagaimana dengan ucapan-ucapan mereka yang sesuai dengan wahyu dan sesuai dengan pahamnya para salafus saleh. Tentunya ketika kita berpegang dengan ucapan mereka dan bimbingan mereka, tentunya hati kita akan lebih terang. Langkah kita lebih mantap. Jalan kita semakin lurus. Kenapa? Karena tikungan, belokan kelihatan. Walaupun di malam hari. Turun hujan. Ya. Ketika kita menggunakan penerang, nampak itu. Dan itu kita rasakan ketika kita menggunakan mobil, motor, kendaraan. Mata kita yang begitu besar kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu tidak cukup. Ya. Akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak cukup. Tetap kita butuh kepada penerang ketika kita berjalan di malam gelap gulita hujan sedang turun bagaimana butuh kita kepada lampu-lampu tersebut dan siapa yang coba-coba berjalan ya dikala kendaraannya tersebut lampu kendaraannya tersebut mati ya maka dia juga bisa mati. Ima dia kecelakaan, ima dia nabrak, ya. Kenapa? Karena dia tidak melihat apa yang ada di depannya. Kalau dia ingin coba-coba memaksakan dirinya, ya, maka siap-siap, ya, berbagai musibah akan menimpa engkau. Demikian juga ketika kita di dunia ini berpegang dengan agama ini tidak akan mungkin kita bisa istiqomah di atasnya ya ba'dallah illa bitarikil ilmi ya wa tarikil majelisil ulama wa aqwalihim tidak akan mungkin kita bisa berpegang dengan agama kita kecuali dengan ya setelah Allah Subhanahu wa taala ya kecuali dengan sebab majelisnya para ulama kecuali dengan ilmu dan kita berpegang dengan bimbingan dan ucapan-ucapan mereka inilah ya hakikat kehidupan ini artinya inilah yang menerangi jalan kita Walaupun kita menghafal Al-Quran lengkap, ya dari juz pertama sampai 30 lengkap dengan nomor-nomornya, alaman-alamannya dalam Al-Quran, demikian juga kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, ya. Tapi kalau sekedar apal tanpa kita bermajelis dengan majelisnya para ulama dan bagaimana mereka memahami kedua kitab ini Al-Quran dan hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab-kitab para ulama kita tidak akan mungkin bisa memahaminya dengan benar kecuali dengan jalannya para ulama kecuali dengan jalannya para ulama maka oleh karena itu barakallahu fikum Jangan kita meremehkan majelis para ulama. Jangan kita meremehkan ucapan-ucapan para ulama. Jangan kita meremehkan bimbingan-bimbingan mereka. Apalagi ketika kita menghala, merasakan sesuatu yang iskal di dalam agama kita. Tersamarkan bagi kita hukumnya maka segera kita merujuk kepada mereka para ulama tersebut. Apa saja permasalahan di dalam agama kita. Maka jangan kita membiarkan permasalahan tersebut ya bergejolak di dalam hati kita tanpa kita mengobatinya. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an pas alal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ya, kalian tidak mengerti dalam suatu permasalahan agama kalian atau suatu hukum dalam perkara agama kalian atau permasalahan apa di dalam agama Islam, maka kembalikan perkara tersebut kepada para ulama. Tanyakan. Ya. Untuk kita mendapatkan penerang jalan keluar dari problem yang kita rasakan. Apalagi jika itu permasalahan keterkinian yang telah terjadi di sekitar kita. Artinya bukan kita aja yang merasakan banyak. Ya, apalagi dalam suatu negara. Dalam suatu kelompok saja. Ya, kalau kita tidak terlalu luas dalam lingkup rumah kita. Ada permasalahan yang kita hadapi. Tentunya ya, kita kembali kepada ilmu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Asy Abdurrahman As-Sibdi rahimallahu taala beliau memberikan definisi tentang ilmu ya dalam kitab Madarikus Salikin dalam mukaddimahnya beliau mengatakan al ilmu Ma'rifatul haq adillati. Ilmu itu adalah mengenal kebenaran itu dengan dalil-dalilnya. Nah, inilah ilmu. Dan untuk mengenal ilmu tersebut dengan dalil-dalilnya dibutuhkan ya kita belajar bertanya ini semua jalan untuk kita bisa mengetahui kebenaran tersebut dengan dalil-dalilnya. Melalui perantara para ulama yang tentunya ya permasalahan yang kita hadapi apalagi dalam perkara agama kita tidak akan mungkin kita menyelesaikannya sendiri kecuali dengan wasilah mereka. Apalagi masing-masing ya merasa punya hujah, merasa merasa benar. Maka ya ini tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi ketika kita sadar bahwasanya ya di tengah-tengah kita masih ada para ulama, para masyayikh, para penuntut ilmu, maka ya tentunya kita akan kembali kepada mereka. Bertanya kepada mereka. Jika mereka tidak mampu para penuntut ilmu tersebut ya berilah kesempatan kepadanya Semoga ada kesempatan kita kedatangan masyik atau kita diberikan kemudahan umroh atau safar ke negeri para ulama. Kemudian kita bertanya kepada mereka apa yang kita hadapi dari permasalahan agama kita. Ya. Bukan perkara dunia. Para ulama mereka tidak mengerti urusan dunia. Tapi urusan agama kita yang begitu banyak kita rasakan bagaimana kehidupan ini semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak permasalahan yang kita hadapi. Dan belum lagi tidak ada yang menjamin kalau kita bisa istiqomah di jalan al-haq tersebut. Banyak rintangan yang kita akan lewati sehingga itu semua bisa hilang ketika kita betul-betul memperhatikan majelis para ulama betul-betul kita memperhatikan dan mencari bimbingan mereka dan di dalamnya penuh dengan keberkahan sebagaimana diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan itu antum telah ketahui Ya. Mazalun nas alal khair man akhada ilma min ulama'ihim. Manusia itu senantiasa di atas kebaikan. Selama manusia itu mengambil ilmunya ya dari para ulama. dalam Hadis yang sahih Nabi SAW bersabda yang sering kita dengarkan dan antum insya Allah menghafal semuanya al barakatu ma akabirikum. Keberkahan itu bersama para ya ulama pembesar-pembesar kalian. Namanya keberkahan ya as-siyada wal namma ya bil khair wa fadl sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam Syarah Durusul Mu'imman al barakah itu adalah keberkahan itu adalah bertambah ya bertambah dan bertambah di atas kebaikan dan keutamaan. Itu namanya keberkahan. Siapa yang merasakan pada dirinya kebaikan dan keutamaan itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang merasakan ya kekurangan pada dirinya berupa kebaikan dan keutamaan Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita jauh daripada keberkahan tersebut. Sehingga dari definisi keimanan yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya iman itu qaulun bil lisan wal ama wal awal wal a'malu bil jawari ya ittiqadu bil qalb yasid wa yankus iman itu adalah diucapkan dengan lisan dan diamalkan <clears throat> dengan anggota badan dan diyakini dengan hati dan iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita rasakan kekurangan tersebut, ini menunjukkan bahwasanya ya iman kita sedang berkurang. Tapi ketika kita rasakan keimanan itu bertambah bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya iman kita sedang bertambah. Alhamdulillah dengan adanya daurah seperti ini. Ya. Bahkan saya itu berangan-angan itu majelis para ulama datang kemari itu tidak cukup sekali setahun. Kalau bisa empat kali dalam setahun. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Karena majelis ilmu itu tidak cukup. Duduk dengan para ulama itu ya tiga hari, empat hari dalam sehari tidak cukup. Para sahabat mereka berhari-hari, berjam-jam, ya seperti Abu Hurairah radhiallahu anhu. Itu kehidupannya terus mula sama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau pun mendapatkan kedudukan di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sangat berterima, berterima kasih kepada ya panitia dauro Imam Syafi'i rahimahullah taala dan para ikhwan di mana saja mereka bertahun di dalam daurah ini ya terkhusus di sini yang dekat dengan kami ya tentunya kami berangkat sesuai dengan kemampuan walaupun kami inginkan untuk mengikuti semua majelis tersebut Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat-niat kami. Dan niat-niat antum dan amalan antum semuanya di dalam bertahun membantu dan mendukung dan semoga dimudahkan majelis ini ya yang bisa bermanfaat bagi kita secara khusus dakwah sunnah wal jamaah dan secara umum bagi kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin. Semoga negeri kita juga mendapatkan berkah dengan hadirnya para ulama, para masyayikh sunnah jamaah Sehingga kebaikan-kebaikan semakin bertambah dan kejelekan-kejelekan semakin berkurang. Sehingga barakallahu fikum waktu yang begitu singkat kita ingin menyampaikan nasihat belum masuk waktu ya. Berapa menit lagi? Satu menit. Oh berarti besok kita sambung insyaallah ya. Karena antum juga perlu persiapan untuk acara inti. Ini cuma pengantar saja. Ya, bukan inti acara. Kita juga di sini mau datang belajar. Insya Allah besok baru kita ini baru mukaddimah dari ya yang kita ingin bacakan dari faedah ulama kita Asy Al Albani rahimallahu taala. Yang tentunya nasihat ini butuh Ya kita butuh dan sesuai dengan apa yang ada ya di zaman kita. Dan ini dibangun tentunya di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan manhajnya para ulama. Sebelum kita tutup, kita baca sedikit ini. Ini Ida baca saja besok keterangannya ya, supaya penasaran. Ya. Beliau rahimahullah taala mengatakan dalam uh, eh, kutip kecil ya At-Tauhid awalan. Ini halaman 32. Beliau Asy' Al-Albani rahimahullah taala mengatakan wa min nasahi annas ya anas gila annas an yanfa'u bima yanfa'u min tasihi akidati wal ibadati was suluki wa akhlaki kata Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari nasihat ya tentunya ya dari nasihat beliau ini diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan manhaj para salaf hendaklah kami ya, tentunya kembali kepada para ulama dan para dai tentunya ya hendaklah kami menyibukkan manusia dengan apa yang memberikan manfaat mereka. Ya, hendaklah kami menyibukkan manusia dengan apa yang memberikan manfaat kepada mereka. Tentunya manfaat dunia dan akhirat mereka. Ya, yang memberikan manfaat tentang agama mereka dan perkara akhirat mereka. Hendaklah kami menyibukkan yaitu hendaklah para ulama, para dai, para penuntut ilmu menyibukkan manusia dengan apa yang berikan manfaat kepada mereka berupa ya yang pertama kali hendaklah dia ya memperbaiki akidahnya Hendaklah dia memperbaiki akidah. Dan yang kedua, hendaklah dia perbaiki ibadahnya. Dan yang ketiga, hendaklah dia memperbaiki usluk perilaku-perilakunya. Dan hendaklah dia memperbaiki manusia tentunya ya dengan akhlak-akhlaknya dia perbaiki. Eh, tiga perkara ini ini ya urutan yang sangat urutan yang sangat bagus di dalam memperbaiki manusia. Kita bimbing manusia agar sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Dengan memperbaiki akidah mereka dan memperbaiki ibadah mereka dan memperbaiki perilaku-perilaku mereka dan memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Ini empat perkara sangat dibutuhkan oleh manusia di zaman ini. Terkhusus kita para alus sunnah wal jamaah. Karena tidak ada yang menjamin ya bahwasanya saya sudah apal Al-Qur'an, apal hadis Nabi SAW. Saya sudah berguru sekian ulama, bahwasanya akidah saya ini sahih, tidak ada yang menjamin. Ya. La tusaki ampusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri saya. Saya ini sudah berada di atas akidah yang sahih. Ya. Dibandingkan dengan kita, Abu Hanifah rahimallahu taala. Beliau dari kalangan tabi'in ketemu dengan sahabat, masih ada akidah beliau dalam perkara iman ya dikenal dengan murjiatul fuqaha ini Abu Hanifah rahimallahu taala ya coba bandingkan diri kita dengan Abu Hanifah rahimallahu taala ha? dari sisi zaman jauh dari sisi ilmu jauh dari sisi keutamaan jauh dari sisi ini jauh dari yang lain jauh ya ini baru mukaddimah. Nah, insya Allah Taala besok kita lanjutkan, ya, supaya kita semakin penasaran, ya, supaya jamaah juga bertambah. Karena sekarang ini ada online begini, ya, itu tidak ada udur, mereka lebih senang kajian di rumah. Nah, ini tentunya meninggalkan keutamaan yang banyak. Ya. Kita di majelis ilmu jauh lebih berkah ya daripada di di rumah di rumah kita sudah serius ah, ada apalagi kalau ah, sinyalnya itu kurang bagus wah ya banyak ya terkadang ada faedah kita dengarkan setengah-setengah wah itu bisa salah paham ya makanya kalau tidak ada hudur Ya wajib kita datang ke majelis ilmu di masjid. Tapi kalau ada udur, eh, baru kita diberikan kemudahan untuk kajian online. Barakallahu fikum. Sehingga ya semoga mukadimah ini berikan manfaat kepada saya dan antum sekalian. Jazakumullah khairan. Ya barakallahu fikum. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.